Taib al hiliyah al sadisa adab yang ke-6 adalah al-qanaah wa zahadah sifat menerima dan zuhud atau sederhana. Qala al-muallif rahimahullah taala at-tahalli menghiasi diri bil qanaati dengan sifat qanaah menerima wa-zahada wa-zahadati dan sifat zuhud atau sederhana. Adab yang keenam bagi talib ilmu adalah menghiasi diri dengan sifat kona'ah. Apa arti kona'ah itu? Artinya kona'ah adalah menerima seberapa pun yang Allah berikan kepadanya. Allah memberi dia banyak atau sedikit atau bahkan tidak memberi apa yang diberikan kepada orang lain, dia menerimanya. Tidak marah, tidak menyesal, tidak minder, karena dia tidak diberi seperti apa yang diberikan kepada orang lain. Kita memang dianjurkan untuk hidup mandiri, diperintahkan untuk hidup mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Kemudian hidup berkecukupan itu menjadikan ahli ilmu bisa lebih berwibawa, lebih tegas dalam dakwahnya, lebih berani dalam dakwahnya karena dia tidak bergantung pada orang lain. Akan tetapi pada masa mencari ilmu. Talib ilmu, jangan buru-buru berpikir terlalu jauh. Jangan buru-buru berpikir terlalu jauh. Saya nanti mau usaha apa, saya nanti mau apa namanya bisnis apa dan seterusnya. Kalau itu bisa mengganggu konsentrasi dia dalam mencari ilmu. Jadi sifat tokonah itu sangat penting supaya kita bisa tenang dalam mencari ilmu. Sifat qanaah itu sifat yang diperintahkan untuk semua orang iman. Lebih-lebih untuk orang-orang yang sedang talabul ilmi. kata zuhdi, adapun hakikatnya zuhud, yang dimaksud itu zuhud. Zuhud itu sebenarnya apa sih? Zuhud itu artinya biasa diartikan sederhana, tapi kalau secara harfiah maknanya adalah menganggap kecil dunia. Artinya zuhud, menganggap dunia ini kecil tapi hakikatnya seperti apa? Hakikat zuhud. Hakikatnya zuhud adalah az-zuhdu zuhud bil harami dengan yang haram. Walibti'ad dan menjauh anhimahu dari batas-batasnya keharaman. Adapun hakikatnya zuhud, yang dimaksud kita harus sederhana, yang dimaksud kita harus memandang hina dunia, itu bagaimana? Apakah perlu kita menghalal, mengharamkan yang halal? perlu begitu? Tidak. Apakah perlu kita terus pakai pakaiannya yang jombang camping, yang jelek-jelek, begitu? Juga nggak perlu. Apakah perlu kita makanannya yang yang apa namanya, yang kotor-kotor? Juga bukan itu yang namanya zuhud. Namanya zuhud bukan kok terus saya makan nggak usah pakai lauk ya, nasi tak pakai garam gitu saja. Orang zuhud nggak harus begitu dan tidak perlu begitu. Hakikatnya zuhud adalah kita zuhud terhadap sesuatu yang haram. Maksudnya gimana? Enggak merasa butuh, enggak melihat besar, enggak memandang mahal sesuatu yang haram. Sebesar apapun kesenangan, harta, uang. Kalau itu haram, artinya kita zuhud adalah apa? Kita enggak pengen sama sekali. Enggak merasa butuh sama sekali. Kenapa? Itu haram. Walaupun ada peluang kerja nih. Bajinya satu bulan itu bisa puluhan juta, ratusan juta misalnya per bulan. Tapi kerjanya haram. Namanya orang zuhud gimana? Saya nggak tergiur sama sekali. Nggak kepingin sama sekali. Kenapa? Haram kok buat apa? Jangankan menempuh yang haram. Mengambil yang haram. Dekat-dekat dengan yang haram pun tidak mau. Itu namanya orang zuhud. Prakteknya gimana? Bil kafi dengan menahan diri anil mustabahat dari yang tidak jelas, dari yang samar. Prakteknya adalah dengan menjauhi, menahan diri dari hal-hal yang subuhat. Namanya subuhat itu gimana? Subuhat itu ada kemiripan dengan yang haram, ada juga kemiripannya dengan yang halal. Itu namanya subuhat. Dengan yang haram mirip, dengan yang halal juga mirip. Orang yang suhun Ketika bertemu dengan yang syubhat, bagaimana? Ya menahan diri. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a dinihi wa irdihi. Orang yang menjaga diri dari yang syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Membersihkan agama artinya apa? Dia aman dari yang haram. Dia aman dari terjerumus pada yang haram membersihkan kehormatannya. Dia tidak tidak digunjing, tidak dibicarakan, nah, tidak jadi pembicaraan, tidak diolok. Karena apa? Karena mengerjakan sesuatu yang tidak jelas halal atau haram. Wa anit tatallu'i dan dari berharap ilama pada apa-apa fi aidin nas di tangan manusia dan tidak berharap pada apa atau pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Artinya apa? Nggak berharap pemberian orang lain. Apalagi sampai minta. Berharap pun dia tidak mau. Wayatsar dan diriwayatkan anil imam syafi'i. Dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lau awsa seandainya wasiat siapa al-insanu seseorang li'aqalin nas untuk manusia yang paling berakal. Surifa maka diberikan apa wasiat illa zuhad pada orang-orang yang zuhud. Imam Syafi'i mengatakan seandainya ada seseorang yang wasiat supaya hartanya diberikan kepada orang yang paling cerdas, orang yang paling berakal. Ada seseorang wasiat, ini saya punya uang satu miliar misalnya nanti supaya diberikan kepada orang-orang yang berakal misalnya. Imam Syafi'i mengatakan gimana? Maka wasiat itu yang paling berhak menerimanya siapa? Orang-orang yang zuhud. Kenapa? Kenapa orang yang zuhud itu dikatakan orang yang cerdas? Karena dia tidak mau menyibukkan diri, buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dia, apalagi membahayakan dia. Dunia dia tahu, seberapa yang dia butuhkan dari dunia. Sehingga dia tidak sibuk dengan bermewah-mewahan. Nah, dunia dia tahu. Ini cepat atau lambat akan dia tinggalkan. Maka dia tidak menyibukkan diri membangun dunianya. Dia tahu yang harus dibangun rumahnya yang di mana? Ya di akhirat. Yang harus dia bangun adalah rumahnya dia di akhirat. Atau rumah singgah dia di mana? Di kuburan. Itu yang harus dia bangun membangunnya dengan apa? Dengan amal soleh. Orang yang zuhud akan lebih sibuk, lebih mementingkan akhirat dia daripada dunianya. Makanya dia dikatakan orang yang cerdas. Dia tidak banyak menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk sesuatu yang pasti akan dia tinggalkan. Wa'an Muhammad bin Al-Hasan al Shaybani rahimahullahu taala. Man Muhammad bin Hasan ini? Kalau Muhammad bin Al Hasan Al syaibani ini muridnya Abu Hanifah, murid utamanya Abu Hanifah. Lama qila ketika dikatakan lahu badannya, ala tusannifu adakah tidak menyusun engkau kitaban pada kitab fizuhdi di dalam zuhud ketika ada yang tanya ke dia atau usul ke dia apa kamu tidak menulis kitab tentang zuhud Anda yang kau menulis kitab tentang zuhud itu luar biasa bagus sangat penting itu Allah menjawab siapa? Muhammad ibn Hasan. Sanaftu aku telah menyusun kitaban pada kitab fil buyu'i di dalam buyur apa itu buyur kitab tentang jual beli jawabnya dia aku sudah menyusun kitab tentang jual beli itu sudah mencukupi dari kitab apa zuhud atau itu sudah termasuk pembahasan zuhud di situ apa maksud dia yakni maksudnya adalah az orang yang zuhud adalah man orang yang taharrazu yang menghindar atau membatasi diri anis syubhat dari yang syubhat wal makruhat dan yang makruh fitijarati di dalam perdagangan maksudnya Muhammad ibn al-Hasan adalah namanya orang yang suhud adalah orang yang menghindari atau menjaga batasi diri dari perkara-perkara yang syubhat yang rancu eh, yang mirip dengan yang halal mirip dengan yang haram Begitu juga menjauhi yang makroh-makroh itu dijauhi dalam jual beli. Wa kadzalika fi sairil muamalat. Begitu pula fi sairil muamalah dalam setiap atau dalam semua muamalah. Apa muamalah? Pekerjaan atau kerjasama. Wal hirafi dan profesi. Begitu juga dalam semua muamalah dan profesi profesi apapun, muamalah apapun, orang yang zuhud akan menghindar dari yang syubhat, akan menghindar dari yang makruh. Apalagi yang haram, yang masih syubhat pun dia tidak mau, yang makruh pun dia tidak mau, apalagi yang jelas haram. Untuk wa alaihi dan karena itulah hal yakun maka hendaknya ada siapa talib ilmu mu'tadilan sedengan sederhana asih di dalam ma'isahnya bima dengan apa-apa la yushinuhu yang tidak menjadikan celah padanya Imam Masya bihaithu yasunu sekiranya menjaga dia nafsahu pada dirinya Waman dan orang ya'ulu yang menanggung dia atau yang menjadi tanggung jawab dia. Ya'ulu yang menanggung dia, saya menjadi tanggung jawab dia. Karena itulah talib ilmu untuk urusan maisha supaya yang sederhana, ya biasa-biasa saja, sedengan. Gimana? Untuk urusan maisha, sekiranya cukup untuk menjaga dirinya keluarganya dari apa? Berharap pada orang lain, dari menggantungkan diri kepada orang lain. Eh, cukup. Jadi untuk talib ilmu bisa begitu itu sudah bagus. Ambisinya nggak usah gede-gede. Bisa punya penghasilan cukup untuk menjaga dirinya dari minta, menjaga dirinya dari berharap pemberian orang lain, begitu juga keluarganya. Itu sudah sudah cukup. walayaridu itu dan jangan mendatangi dia mawatinadzillah pada tempat-tempat yang hina walhauni dan hina sama. Maksudnya gimana? Dia jangan mendatangi tempat-tempat yang menjadikan dia hina itu gimana maksudnya? Apa maksudnya itu? Tenang keluar masuk di pintunya penguasa, di pintunya orang-orang kaya. Supaya apa? Supaya dapat amplopnya, supaya dapat sangunya, supaya dapat apa? Hadiahnya. Itu menjadikan dia hina. Itu menjadikan dia hina. Coba, sudah disengaja disempet-sempetin mampir ke tempatnya orang kaya misalnya. Harapannya apa? Nanti dari situ bisa ngoni, Ternyata sampai pergi nggak dapat sangunya, sampai waktunya pergi nggak dapat sangunya. Gimana perasaannya? Akan sangat hina kan? Sangat hina sekali. Nanti cinguan hina sekali ya seperti itu. betul Waqad kana dan sungguh telah ada siapa syekhuna guru kami siapa Muhammad Al-Amin ash syanqiti penulis tafsir Adwaul Bayan Al-mutawaffa fi sanati alf wa thalathimi'atin wa thalathatin wa tis'in. Meninggal tahun 1393 Hijriah. Fi syahr athani asyara. Di bulan 12. Bulan 12 itu bulan apa kalau dalam kalender Hijri? Dhul Hijjah. Tarikh atau fil yawm as-sabi' asyara tanggal 17 bulan Dhul Hijjah tahun 1393 Hijriah rahimahullahu taala. Mutaqallilan sangat menyedikitkan yang mengambil sangat sedikit minat dunia dari dunia yang dia dia saksikan dan dia lihat dari gurunya sangat sederhana sekali orangnya sangat sederhana sekali dunia itu yang diambilnya sedikit sekali syahad syahadtuhu dan sungguh aku telah menyaksikan padanya. La ya'rifu tidak mengetahui dia fi'atil umlah. Pecahan uang al kertas sampai saking sederhananya dia itu gak apal dia dengan apa pecahan uang kertas itu sampai segitunya ada tanya nih, nih uang yang gambarnya kayak gini nih berapa ini nggak ngerti dia maka Waqad syafahani dan sungguh telah berkata langsung dia padaku Dikaulihi dengan ucapan dia laqad jitu niscaya sungguh telah datang aku minal di dari negara atau negaraku apa itu negaranya dia Sangkait. Sangkait itu negara di mana itu di Afrika termasuk negara miskin paling banyak menghasilkan penghafal Quran itu negara apa sangkit. Wa ma'i dan besertaku kanzun, kekayaan. Kalla jarang an yujad dijumpai inda ahadin di sisi seseorang. Bahwa dan kekayaan itu adalah al-qana'ah. Sifat apa? Qana'ah. Dia pernah berkata langsung kepadaku, dan aku datang dari sangkit dengan membawa kekayaan jarang dimiliki oleh orang lain, jarang dimiliki oleh seseorang. Jarang sekali orang yang memiliki kekayaan itu. Apa itu? Sifat kona'ah. Kekayaan yang jarang sekali dimiliki oleh seseorang. Orang kalau sudah punya sifat kona'ah, maka dia jadi orang yang paling kaya di dunia. Kenapa? Karena kaya itu bukan apa? Ankathratil kathratil Bukan karena banyaknya harta. Nah, walakin nalgina ghinan nasi orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Hatinya merasa cukup. Kalau hatinya sudah merasa cukup, ya sudah. Apa yang tidak dia punya? Adanya orang itu hidupnya selalu merasa fakir, merasa kurang. Itu karena apa? Karena hatinya. Karena hatinya yang tidak pernah merasa cukup, maka yang dia lihat dari hidupnya itu selalu apa yang dia tidak punya. Sehingga lupa dengan apa yang dia sudah punya. Dia belum punya rumah yang besar, bertingkat, belum punya. Pusing dia, susah dia. Dia belum punya mobil yang mewah, sedih dia. Sampai apa yang sudah dia punya, dia lupa. Dia lupa kalau dia sudah punya rumah yang nyaman, yang tidak semua orang punya. Dia sudah punya kendaraan, mobil, yang tidak semua orang punya atau dia sudah punya sepeda motor yang tidak semua orang punya. Dia sudah punya tempat menginap, tempat tidur walaupun nyewa yang tidak semua orang punya. Dia, melihat apa yang kurang dari hidupnya sampai lupa dengan apa yang sudah dia miliki. Padahal apa yang sudah dia miliki itu jauh lebih berharga daripada apa yang belum dia miliki. Dia diberi sehat, Berapa harganya sehat itu? Mana yang lebih berharga? Kesehatan dia atau rumah besar yang tidak dia punya, kendaraan mewah yang tidak dia punya, pundi-pundi uang yang tidak dia punya. Mana yang lebih berharga? Kesehatannya yang berharga. Orang-orang yang sakit itu seandainya dia bisa sembuh dengan apa membelanjakan semua harta yang dia miliki itu dia lakukan kok. Lah kok yang diberi hidup sehat lupa dengan besarnya nikmat sehat lupa kalau dia sudah diberi nikmat yang pol hanya karena apa? Melihat orang lain punya rumah besar, punya kendaraan mewah yang dia tidak punya. Lau aradul manasib, lau tuh seandainya aku menghendaki al manasib pada jabatan araf tu saya mengetahui aku atori pada jalan ilaiha pada jabatan. Seandainya aku mau jabatan, aku tahu bagaimana caranya mendapatkan jabatan. Apalagi dia adalah ulama terkenal dan bahkan di zamannya itu sangat disegani bahkan oleh para penguasa. Sangat disegani oleh penguasa di zamannya. Walakin ni akan tetapi aku La usiru tidak memilih aku ad-dunya pada dunia alal akhirah mengalahkan akhirat. Tapi aku tidak mau memilih dunia mengalahkan akhirat. Wala abzuru dan tidak memberikan aku al-ilma pada ilmu linailil ma'arib untuk mendapatkan kekayaan ad-dunyawiyah dunia. Dan aku tidak akan memberikan ilmuku hanya untuk mendapatkan kekayaan dunia. Warahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Amin. Contoh sifat zuhud yang luar biasa. Syekh Muhammad Amin Asyangkiti. Bahkan diceritakan pernah salah satu putra mahkota dari kerajaan Saudi Arabia datang, mendatangi dia, menawarkan dia mau dibikinkan rumah. Apa dia bilang? Gak perlu, aku sudah aku sudah bangun rumah. Murid-muridnya yang dekat dengan dia tahu kondisi dia, di mana dia bangun. Oh hidupnya itu sangat sederhana. Makanya setelah itu dia tanya oleh murid-muridnya di mana sampai bangun? <laughs> Kau bilang sudah bangun. Apa dia bilang? Aku bangun rumah di surga, bukan di dunia. dalam umumnya kita ya, ada orang nawarkan mau dibikinkan rumah gimana? Jadi memang Orang kalau sifatnya zuhud, seorang ulama kalau punya sifat zuhud akan lebih selamat. Dakwahnya akan sulit diintervensi oleh orang lain, oleh orang-orang kaya, oleh penguasa-penguasa. Sulit untuk mengintervensi dakwah dia. Tapi kalau dia nggak zuhud, akan mudah diintervensi. Akan mudah diintervensi. Kalau dia nggak zuhud, nanti orang-orang kaya yang punya kepentingan mendekat ke dia, kasih hadiah, kasih fasilitas. Lama-lama fatwanya bisa dibeli. Kalau dia nggak zuhud, nanti penguasa datang kasih fasilitas, kasih jabatan, lama-lama fatwanya bisa dibeli. Maka tidak ada sifat yang paling menyelamatkan dan menjaga kewibawaan ahli ilmu daripada sifat zuhud.